Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du Para pendengar yang saya muliakan Alhamdulillah Pada kesempatan kita kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersua kembali dalam kajian rutinan kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pelajaran kita mengenai masalah tayamum. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Untuk kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai rukunnya tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al Alama Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i fi kitabih At-Takrib rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Arkan tayamumi wa faraiduhu arba'atu asya'a. Fasal menerangkan mengenai rukunnya tayamum, wa faraiduhu arba'atu asya. Fardunya tayamum atau rukunnya tayamum itu ada empat macam. An-niyatu yang pertama adalah niat. Wa mashul wajhi wal yadaini ilal mirfaqaini yang kedua dan yang ketiga adalah mengusap wajah dan kedua tangan sampai kedua siku wat tartibu yang keempat adalah tertib wa sunanuhu salah satu asya adapun sunnahnya tayamum itu ada tiga macam at-tasmiyatu yang pertama membaca bismillah Watak yumna 'alal yusra. Yang kedua adalah mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri. Wal mualatu Yang ketiga adalah mualah Kiasan 'alal wudu dikiaskan dengan wudu. Waladhi yubtilu tayammuma salah satu asya. Yang membatalkan tayammum ada tiga hal. Yang pertama, ma yubtilul a setiap hal atau setiap perkara yang membatalkan wudu adalah membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi sholati. Yang kedua adalah melihat air ketika di luar salat. Yang ketiga adalah waridatu, yang ketiga adalah murtad naudzubillah min dalik. Ini adalah kajian yang akan kita terangkan dalam pertemuan kita kali ini. Yang masalah pertama mengenai masalah rukunnya tayamum. Seperti yang saya baca tadi, wa faraiduhu arba'atu asya. Rukunnya tayamum itu ada empat. Aniyatu yang pertama adalah niat. Niat adalah rukun yang pertama untuk tayamum. Jadi tayamum tidak sah kecuali harus diniati terlebih dahulu. Dalilnya adalah hadis yang biasanya sering kita sebut yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap perkara itu tidak sah kecuali dengan niat terlebih dahulu. Karena apa? Karena tayamum adalah termasuk atau tergolong sebuah ibadah. Dan setiap ibadah tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala kecuali diniati terlebih dahulu. Dan tempatnya niat adalah di hati dan sunnah untuk melafatkan niat seperti yang sering kita bahas. Tempatnya niat adalah dalam hati, sunnah kita untuk mengucapkannya supaya ucapan atau lisan bisa membantu hati untuk lebih khusyuk dalam melakukan ibadah. Adapun cara daripada niat di dalam tayamum ini adalah hendaknya orang yang tayamum niat untuk diperbolehkannya sholat. Jadi nawaitu listibah hati sholat. Yang artinya saya melakukan tayamum niat supaya diperbolehkan melakukan sholat. Ini dalam bahasa Arabnya niyatu istibahatis sholat. Jadi caranya niat dalam tayamum, kalau tayamumnya itu adalah untuk sholat, maka niatnya adalah nawaitu tayamuma listibahatis sholat. Saya niat tayamum untuk agar diperbolehkan melakukan sholat. Adapun kalau dia niat dengan di dalam tayamumnya dia niat raf'ul hajas niat menghilangkan hajas maka tayamumnya tidak sah. Dikarenakan tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Yang bisa menghilangkan hadas adalah wudu. Adapun tayamum, maka dia cuma sekedar ganti daripada wudu saja, tapi dia tidak bisa menghilangkan hadas. Dalil hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Abu Dawud dan yang lainnya. Dari sahabat Amr bin As ketika beliau terkena janabat. Kemudian tayamum karena ketika itu tidak ada air. Beliau dalam perjalanan ekspedisi suatu ketika beliau diutus oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan suatu perintah beserta beberapa sahabat. Akhirnya ketika dalam perjalanan beliau terkena janabat. Pagi karena keadaan saat itu sangat dingin sekali dan mereka tidak menemukan air, akhirnya sahabat Amr bin As tayamum Kemudian beliau menjadi imam sholat ketika itu. Ketika beliau sampai di Madinah, sahabat Amr bin As menceritakan kejadian yang telah dia alami kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, "Asalaita bi ashabika wa anta junubun." Bagaimana kamu kok sholat menjadi imam sedangkan kamu dalam keadaan junub. Lah, kata-kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu menjadi imam sedangkan kamu dalam keadaan junub? Ini menandakan bahwasanya eh, tayamum tidak bisa menghilangkan hadas yang disandang oleh sahabat Amr bin As. Juga para ulama mengatakan seandainya tayamum itu bisa menghilangkan hadas, maka tayamum tersebut tidak akan batal kalau orang yang bertayamum melihat air. Jadi seandainya memang benar-benar tayamum itu bisa menghilangkan hadas, maka tayamum ini tidak akan batal ketika orang tersebut menemukan air. Karena orang tersebut ketika menemukan air tayamumnya batal, seperti yang akan kita jelaskan, maka tayamum bisa diartikan, bisa kita simpulkan tidak bisa menghilangkan hadas. Dia cuma sekedar sebagai ganti daripada wudhu ketika orang tersebut tidak menemukan air. Jadi intinya ringkasnya cara untuk niat ketika orang mau menjalankan tayamum adalah niatul istibahah. Niat supaya diperbolehkan untuk menjalankan sholat. Kalau dia tayamum untuk mengerjakan sholat berarti dia niatnya saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat. Saya niat tayamum supaya diperbolehkan uh, misalnya uh, tawaf dan yang lainnya. Namanya niatul istibahah. Tapi kalau niat raf'ul hadas saya tayamum untuk menghilangkan hadas maka niatnya tidak sah. Juga tidak sah niat toharoh. Saya tayamum dengan niat toharoh sesuci tidak bisa. Niatnya tidak sah. Begitu jika tidak sah, kalau dia berkata nawa itu tayamuma atau nawa itu fardu tayamum atau nawa itu tayamum al-wajib, maka tidak sah juga menurut ulama Syafi'iyah. Jadi tayamum dalam hal ini tidak seperti wudhu. Tidak seperti wudhu. Eh, terus perlu diketahui bahwasanya kapan seorang yang mau bertayamum itu mengucapkan niatnya. Nah, niat ini diucapkan dalam hati ketika orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya untuk mengambil debu. Jadi ketika dia memukulkan kedua telapak tangannya atau meletakkan kedua telapak tangannya untuk mengambil debu untuk mengusap wajah ketika itu dia harus mengucapkan niat melafatkan niat dalam hati karena adzarbu atau naklu turab ketika dia meletakkan kedua telapak tangan untuk mengusap wajahnya lah meletakkan kedua telapak tangan ini termasuk awal kali e, pekerjaan tayamum. Maka niat harus dilakukan ketika dia meletakkan kedua telapak tangannya untuk mengusap wajahnya. Dan e, ketika mengusap wajah, niat tersebut harus ada dalam hatinya. Tidak boleh e, lupa dengan niat yang dia lakukan. Jadi ketika meletakkan tangan ke debu dia niat terus juga ketika mengusap debu dengan kedua telapak tangannya diusapkan ke wajahnya dia juga harus niat untuk tayamum ya. dan niat tayamum ini oleh para fukoha para ulama ahli fikih dibagi menjadi empat tingkatan atau empat derajat yang pertama, yaitu kalau orang tersebut ketika tayamum niat agar dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah. Misalnya kalau dia eh, niatnya dia ingin tayamum untuk mengerjakan sholat asar maka ketika dia tayamum, dia mengucapkan dalam hatinya, Nawaitu tayamuma listibahati solatil asri wa ghairiha minan nawafil. Saya niat tayamum supaya saya diperbolehkan untuk melakukan sholat asar dan sholat sunat yang lainnya. Maka kalau niatnya seperti itu, maka orang tersebut dengan tayamum ini boleh mengerjakan sholat asar, dan sholat sunnah yang lain atau hal-hal yang disunatkan yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwasanya tayamum itu boleh dilakukan. Satu kali tayamum cuma bisa digunakan untuk mengerjakan satu sholat fardu saja. Atau satu kefarduan saja. Tidak boleh kalau misalnya kita tayamum untuk mengerjakan sholat asar uh, untuk mengerjakan sholat duhur misalnya kita tayamum untuk mengerjakan sholat duhur kemudian ketika masuk waktu sholat asar dia belum batal tayamumnya belum kentut dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu misalnya maka dia tidak boleh ah saya langsung sholat asar tanpa tayamum terlebih dahulu karena tayamum saya belum batal lah, tidak boleh, harus tayamum lagi. Satu kali tayamum cuma bisa digunakan untuk mengerjakan satu buah kefarduan. Baik itu sholat atau yang lainnya. Lah kalau orang yang tayamum itu niatnya adalah niat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah, maka dia boleh mengerjakan dengan tayamum yang telah dia lakukan, boleh mengerjakan satu sebuah kefarduan dan sholat sunat. Untuk sholat sunat tidak terbatas. Meskipun sholat-sholat empat kali, lima kali, enam kali, seratus kali boleh dengan tayamum satu. Yang tidak boleh itu fardu dua dengan tayamum satu tidak boleh. Tayamum satu untuk satu kefarduan saja. Nah, kalau niatnya itu misalnya ketika dia tayamum niatnya adalah saya tayamum untuk agar diperbolehkan melakukan sholat duhur misalnya. Maka dengan tayamum ini dia boleh mengerjakan sholat sunnah Ba'diyah dan Qobliyah. Boleh dengan tayamum satu itu saja. Nah kalau memang ketika niatnya itu adalah niat sholat, eh, niat tayamum, derajat yang ketiga. Kalau dia niat tayamum untuk mengerjakan sebuah kesunatan, misalnya ketika datang waktu duha jam 9 pagi, dia ingin mengerjakan sholat duha, lalu dia tayamum. Nawaitu tayamuma listibahati sholat duha. Saya tayamum untuk mengerjakan sholat duha misalnya. Maka tayamum ini, tayamum yang telah digunakan untuk sholat duha, yang diniati untuk mengerjakan sholat duha, tidak boleh kita gunakan untuk mengerjakan sholat duhur kalau duhur waktunya sudah datang. Karena niatnya tadi ketika tayamum adalah tayamum untuk mengerjakan suatu kesunatan. Jadi tayamum yang diniati untuk mengerjakan sebuah kesunatan tidak boleh tayamum tersebut kita gunakan untuk mengerjakan sholat fardu atau hal-hal fardu yang lain yang membutuhkan toharoh seperti toaf dan yang lainnya. Begitu juga kalau seseorang e, ketika tayamum dia niatnya adalah saya tayamum supaya bisa mengerjakan sholat. Tanpa disebutkan apakah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Maka dalam hal ini niat seperti ini adalah e, tayamum ini boleh digunakan untuk mengerjakan sholat sunnah saja. Tidak boleh digunakan untuk mengerjakan sholat fardu. Derajat yang terakhir adalah jika dia tayamum, dia tayamum dipergunakan untuk mengerjakan sesuatu yang disunahkan yang mana sesuatu tersebut tidak disyaratkan harus ada toharo. Seperti kalau misalnya saya tayamum untuk agar bisa baca Quran misalnya. Atau saya tayamum e, agar misalnya dia sekarang suci, perempuan suci dari haid dan nifas, mau mandi tidak menemukan air. Maka sebagai ganti daripada uh, mandi, maka dia boleh bertayamum supaya dia halal boleh dikumpuli sama suaminya. Nah, maka dalam hal ini, kalau tayamumnya itu demi untuk agar dia bisa halal untuk suaminya, maka tayamum tadi tidak boleh digunakan untuk mengerjakan sholat sunnah atau mengerjakan sholat fardu. Kalau sholat sunnah saja tidak diperbolehkan, maka terlebih sholat sholat fardu maka jelas tidak Ya, tidak diperbolehkan min babil aula. Ini adalah mengenai niat di tayamum dan niat ini adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah memba mengusap muka dan mengusap kedua tangan sampai dua siku seperti wudhu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum." Dan usaplah dengan debu yang suci tadi wajah kamu dan kedua tangan kamu. Untuk mengusap wajah ini diharuskan agar semua bagian wajah bisa diusap dengan debu. Iya. Jadi seperti wudhu jadi eh, bagian wajah ini harus terusap semuanya. Tapi tidak wajib orang tersebut eh, menggosok wajahnya dengan debu. Sehingga dia berusaha untuk agar debu tersebut bisa masuk ke dalam eh, sela-sela kulitnya, pori-pori kulitnya, atau agar debu tersebut bisa masuk ke dalam sela-sela jenggotnya yang tebal, tidak wajib. Tidak tidak wajib. Yang wajibnya cuma sekedar meratakan wajah dengan debu itu saja. Karena memang kalau kita haruskan, kita wajibkan agar e, meratakan debu sampai debu tersebut nyampe ke pori-pori, maka itu adalah suatu yang mustahil atau sangat sulit untuk dilakukan. Maka dalam hal ini e, yang dituntut adalah cuma sekedar meratakan wajah dengan debu saja. Bahkan tidak disunatkan untuk meratakan atau menyam, e, Eh, menggosok wajah sampai debu nyampe ke pori-pori itu tidak diwajibkan dan tidak disunatkan. Cuma sekedar meratakan wajah dengan debu saja. Dan juga perlu diketahui e, kalau orang tersebut mempunyai jenggot atau cambang yang tebal, yang lebat maka juga diwajibkan untuk mengusap luar jenggot tersebut. Tidak diwajibkan untuk menyampaikan debu atau memasukkan debu ke dalam sela-sela jenggotnya tidak wajib. Tapi cuma yang wajib adalah untuk mengusap luarnya jenggot dengan debu. Seperti dalam dalam wudu. Adapun kedua tangan, maka harus mengusap kedua tangannya sampai kedua siku. Seperti wudu Seperti wudhu ya. Jadi tangan diusap tangan kanan terlebih dahulu sampai siku, kemudian tangan kiri sampai siku. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh e, seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, at-tayammumu darbatani. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Tayamum adalah dua kali pukulan. Maksudnya pukulan untuk e, dua kali pukulan yakni memukul e, debu dengan kedua telapak tangan maksudnya. Pukulan yang pertama adalah untuk mengusap wajah. Dan pukulan yang kedua adalah untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Dan dikiaskan, hal ini dikiaskan dengan wudhu. Kalau wudhu yang wajib dalam wudhu itu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Maka juga dalam hal ini yang wajib untuk diusap adalah kedua tangan sampai kedua siku. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i di mazhab Al-Qadim. Eh, eh, di mazhab Al-Jadid, maaf ya. Di mazhab Al-Jadid. Untuk mazhab Imam Syafi'i, mazhab Qadim. Tayamum adalah dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan saja. Ini adalah mazhab beliau, mazhab yang Qadim. Dalilnya adalah hadis Ammar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika sahabat Ammar terkena janabat dan beliau telah mendengar ayat tayamum Fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba ayat Ma'idah. Beliau telah mengetahui ayat Ma'idah ini tapi beliau belum mengetahui cara tayamum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengajarinya atau dia sendiri belum tahu caranya. Sehingga ketika dia terkena janabat suatu malam dan tidak menemukan air, <clears throat> sahabat Amar akhirnya e, bergulung-gulung. yakni e, <clears throat> mengusap semua badannya dengan debu. Jadi dia e, tidur eh, atau tergeletak di tanah, terus mengusapkan semua badannya dengan debu. Semua badannya dia usap dengan debu. Dipikir tayamum itu seperti mandi. Ya otomatis karena kan dia belum tahu caranya tayamum. Nah ketika beliau datang pagi-pagi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang telah dia lakukan ketika sholat subuh tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada beliau, Inama yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan suma masaha shimala al-yamin wa dhahira wa wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di mendapat cerita dari Ammar langsung beliau mengajari sahabat Ammar cara tayamum Rasulullah cara mengajarinya bagaimana? Rasulullah ketika itu memukulkan telapak tangannya ke debu, kemudian mengusap wajahnya, kemudian memukul dua kali dan mengusap tangan kanan beliau, eh mengusap eh, telapak kanan telapak tangan kanan beliau dan telapak kanan kiri langsung. Jadi beliau cuma mengusap telapak tangan saja. Nah, dan hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Qadim, dalam adamnya Al-Qadim, beliau mentaklek masalah ini dengan hadis yang ada. Beliau mengatakan jika hadis Amr ini adalah hadis yang benar-benar soheh, maka saya akan mengambil hukum dan mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, sebagian ulama seperti Imam Nawawi dalam syarah muhazab dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan yang lebih kuat adalah pendapat Imam Syafi'i dalam madhabnya Al-Qadim yang mengatakan bahwasanya tayamum itu adalah cukup dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Karena memang hadis Ammar dalam hal ini adalah hadis yang lebih kuat daripada hadis yang saya sebutkan yang pertama kali tadi. Yang kedua, bahwasanya hadis Ammar ini adalah bayanun limujmalil ayah, adalah keterangan cara keterangan tentang mujmalnya, tentang globalnya ayat dalam Al-Quran. Maka hadis ini lebih diutamakan daripada hadis yang pertama tadi. Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi dan juga pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal dalam madhab Hambali. Cuma untuk madhabnya, ya, madhabnya ulama syafi'iyah yang utama dalam madhabnya ulama syafi'iyah, tayamum adalah dengan mengusap wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Dan apakah diharuskan tayamum itu mengambil eh, mengambil tubuhnya dengan dua kali pukulan? Di sini ulama syafi'i mengatakan harus dua kali pukulan. Harus dua kali pukulan seperti dalam hadis tadi at-tayammumu dharbatani satu kali pukulan untuk mengusap wajah dan pukulan yang kedua untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Nah. Kemudian rukun yang terakhir adalah at-tertib. Tayamum harus dikerjakan dengan tertib. Dengan tertib bagaimana? Dengan tertib yaitu dengan mendahulukan mengusap wajah, kemudian mengusap kedua telapak tangan. Kedua tangan, maaf, kedua tangan. Jadi caranya tayamum adalah kalau kita terangkan secara ringkas, cara tayamum adalah kita ambil debu atau kalau sudah ada debu misalnya di pelataran rumah, kita ambil debu tersebut, kita pukulkan, kita letakkan tangan kita ke tempat yang banyak debunya. Ketika meletakkan telapak tangan, kita niat untuk tayamum, kemudian kita usapkan telapak tangan yang telah ada debunya di ke wajah kita dengan niat tayamum juga. Kita letakkan wajah Diusap juga luarnya jenggot kalau dia punya jenggot diusap juga wajib. Setelah itu kita pukulkan yang kedua kali. Kita ambil e, debu kedua kali kita pukulkan telapak tangan kita. Kemudian kita usap tangan kita, tangan yang kanan. Kita letakkan jari jemari, pojok jari jemari tangan kanan ke e, ke telapak tangan kiri. Terus kita Eh, tarik telapak tangan kiri, kita usap eh, tangan kanan, terus dalamnya tangan kiri, dalam tangan kanan kita usap dengan debu yang ada di jari jemari, terus jempol ketemu jempol gitu ya. Begitu juga kita lakukan dengan tangan kiri kita. Itu adalah tayamum yang sangat sederhana sekali. Yang mana kebanyakan orang tidak ngerti tayamum itu ketika eh, sebagian teman-teman yang ada di sini pergi ke haji, banyak sekali jamaah haji yang ketika itu tidak bisa mengerjakan cara tayamum dan tidak bisa. Jadi bahkan banyak sekali santri sendiri atau mahasiswa yang belajar ilmu agama tidak ngerti cara tayamum. Dikira tayamum itu seperti wudhu. Maka ini tidak layak. Jadi tayamum ini adalah sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Maka setiap orang muslim harus bisa untuk mengerjakan harus tahu cara-cara tayamum. Siapa tahu tayamum ini dalam suatu ketika akan dia butuhkan. Kalau misalnya dia dalam keadaan sakit, terus dokter mengatakan tidak boleh memakai air, maka secara otomatis kalau dia batal tidak punya wudhu, mau sholat bagaimana? Maka dia mau tidak mau harus sholat dengan tayamum. Maka tayamum ini harus e, diajarkan setiap orang atau setiap muslim harus bisa untuk mengerjakan tayamum karena hal ini adalah sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mengenai sunnahnya tayamum, di sini Imam Abi Suja menyebutkan tiga hal yang menjadi sunnahnya tayamum. Yang pertama atas niat membaca bismillah sebelum kita tayamum, sebelum niat kita membaca bismillah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa akto." Dalam satu riwayat fahuwa ajdar ajdam dalam riwayat yang lain, "Kulu amrin dibalin la yubda'u bihamdillahi." Dalam riwayat yang lain, "Kulu amrin dibalin la yubda'u bi Ala kulli halin eh, yang bisa, yang inti, yang ringkesnya setiap untuk melakukan pekerjaan yang bersifat di situ ada ibadahnya seperti wudu, tayamum, mandi dan lain-lainnya disunatkan sebelum mengerjakannya untuk membaca bismillah terlebih dahulu. Kemudian termasuk sunahnya lagi adalah mendahulukan membasuh tangan kanan sebelum membasuh tangan kiri. Mas, mengusap tangan kanan sebelum mengusap tangan kiri. Mengusap tangan kanan sebelum mengusap tangan kiri. Kemudian sunah yang terakhir adalah al-muwala. Al-muwala adalah berturut-turut. Jadi jangan sampai di sana ada e, pemisah antara mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Setelah mengusap wajah disunatkan langsung mengusap kedua telapak tangan, kedua tangan. Jangan sampai mengusap wajah terus ngomong-ngomong dahulu sampai lama baru mengusap kedua tangan. Jadi mualah di sini adalah sunnah kecuali untuk orang yang daimul hadas seperti dalam masalah wudu yang kita jelaskan kemarin. Kalau orang tersebut adalah orang yang daimul hadas, orang yang punya istihadah misalnya atau orang yang punya penyakit beser ya. Maka tayamum dia muala atau berturut-turut membasuh secara langsung hukumnya adalah wajib bukan sunat lagi. Dan Uh, Imam Al-Bajuri dalam hasiahnya, hasiah Bajuri beliau mengatakan setiap sunnah yang disunatkan dalam wudhu, kalau sunat tersebut bisa diterapkan dalam tayamum, maka sunat tersebut adalah disunnahkan juga. Maka dalam hal tayamum ini, eh, disunatkan bismillah, membaca bismillah, juga disunatkan untuk melakukan siwak terlebih dahulu, karena Rasulullah SAW telah bersabda, laula anak syukur ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhu'in karena siwak ini juga bisa dilakukan dalam tayamum, maka disunatkan juga sebelum kita tayamum untuk bersiwak terlebih dahulu. Kemudian eh, termasuk hal lain yang tidak disebutkan dalam hal ini adalah membaca doa setelah tayamum. Kalau kemarin disunatkan membaca doa setelah wudhu, maka juga disunatkan di sini membaca doa setelah tayamum. Juga eh, termasuk yang disunatkan lagi adalah untuk mengusap wajah yang atas dulu, jadi yang perlu diusap kalau mengusap wajah adalah mengusap atas wajah dulu baru yang bawah. Seperti dalam wudhu di sana disunatkan hal hal tersebut. Cuma untuk Imam uh, Abi Suja di sini beliau cuma menyebutkan tiga kesunatan saja. Yang pertama adalah membaca bismillah, yang kedua adalah mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri, yang ketiga adalah al-muwalah. Untuk tayamum di sini tidak disunatkan untuk membasuh atau mengusap tiga kali. Tidak seperti wudhu. Kalau dalam wudhu disunatkan untuk membasuh wajah tiga kali dan membasuh tangan tiga kali. Tapi untuk tayamum tidak disunahkan membasuh tiga kali. Tidak, tidak disunatkan untuk mengusap tiga kali. Mengusapnya cuma sekali saja. Kemudian setelah menerangkan mengenai masalah uh, sunnahnya tayamum, Imam Abi Suja menerangkan mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum. Waladiyu betilu tayamum salah satu asya. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada tiga. Ma yu yubtilul wudu'a. Yang pertama adalah setiap perkara yang membatalkan wudu, maka perkara tersebut juga membatalkan tayamum. Karena wudu itu adalah yang asli, dan wudu ini adalah yang lebih utama, dan wudu ini adalah yang menghilangkan hadas, maka setiap sesuatu yang membatalkan wudhu, maka hal-hal tersebut juga membatalkan tayamum. Kentut, tidur, hilangnya akal, terus menyentuh kemaluan, hal-hal tersebut adalah membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, eh, dalilnya adalah eh, ini ya. Yang kedua adalah melihat air atau menemukan air. Yang kedua, yang membatalkan tayamum kalau orang tersebut telah melakukan tayamum, terus setelah melakukan tayamum terus dia melihat air, maka batallah tayamumnya. Tayamumnya batal. Ketika telah tayamum terus turunlah hujan, nah maka secara otomatis tayamumnya batal. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya As-sa'idu tayyibu tahurul muslim. Walau lam yajidil ma'a asyra sinin. Fa'idha wajadal ma'a fal yumissahu basharatahu. Yang artinya debu yang suci adalah alat untuk bersuci bagi orang muslim. Meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Yang penting kalau dia tidak ada air baik 10 tahun atau berapa tahun, maka dia boleh untuk melakukan tayamum sebagai ganti daripada wudu. Faidah idza wajadal ma'a, kalau dia menemukan air tahu basyaratahu, maka hendaklah dia wudhu dan atau mandi, menyentuhkan air ke kulitnya. Jadi tayamum batal secara otomatis kalau orang tersebut menemukan air atau melihat air. Ini kalau memang tayamumnya tadi adalah karena dia tidak ada air. Tapi kalau tayamumnya itu karena sakit misalnya, maka melihat air bukanlah hal yang membatalkan tayamum. Misalnya kalau si fulan itu lagi sakit di rumah sakit misalnya, terus kata dokter tidak boleh pakai air, terus dia tayamum untuk sholat, lah Ketika setelah selesai tayamum, terus dia melihat air. Maka dengan melihat air tidak batal tayamumnya. Karena apa? Karena dia tayamum tadi itu karena menghindari air. Yang batal tayamumnya karena melihat air ini adalah kalau orang tersebut tayamum karena memang tidak ada air. Kalau menemukan air maka wajib dia untuk ber berwudu. Ini kalau memang dia melihat air ketika dia belum melakukan sholat. Tapi kalau dia melihat air ketika dalam sholat, kita lihat. Kalau sholatnya itu adalah sholat yang tidak wajib dikoldok. Sholat yang gugur dengan tayamum. Maka melihat air ketika dalam keadaan sholat, tayamumnya tidak batal atau dengan cara yang lain, dengan bahasa yang lain, kalau dia tayamum di tempat yang memang kebiasaannya tidak ada air, terus dia tayamum, terus ketika sholat dia melihat air, maka tayamumnya tidak batal dan secara otomatis sholatnya juga tidak batal pula. Tapi kalau dia tayamum di tempat yang mana tempat tersebut adalah kebiasaannya ada air, kebiasaannya ada ada air. Terus dia tayamum, terus sholat, ketika dalam keadaan sholat datanglah air. Maka batallah sholat yang telah dia lakukan. Karena dia sholat di tempat yang memang kebiasaannya ada air. Yang mana dia wajib untuk mengkodoi sholat tersebut kalau dia ada air. Ini kalau dia melihat melihat air. Begitu juga e, menyangka, ya menyangka air itu bisa membatalkan sholat juga. Eh, membatalkan tayamum juga kalau orang tersebut eh, menyangka ada air di luar sholat. Maksudnya gimana? Kalau misalnya saya tayamum karena tidak ada air. Terus saya melihat di kejauhan, di kejauhan seakan-akan di sana ada hujan. Saya menyangka bahwasanya di jauh sana itu ada hujan lihat mendung yang tebal, terus kayak kayak hujan turun di sana. Nah, dengan cuma sekedar persangkaan begini saja, maka tayamum saya batal. Atau dalam bahasa Arab, at tawahum biwujudil ma' juga membatalkan tayamum kalau memang orang tersebut tidak dalam keadaan sholat. Nah, misalnya, dia sudah tayamum. Terus di luar rumahnya ada orang ribut-ribut seakan-akan orang yang bagi-bagi air. Datanglah tangki bawa air misalnya. Dia sangka e, mobil yang datang ini adalah mobil yang membawa air. Nah, dengan menyangka begitu saja batalah tayamumnya. Batalah tayamumnya. Jadi menyangka adanya air bisa membatalkan tayamum kalau orang tersebut tidak dalam keadaan tidak dalam keadaan sholat. Kalau orang tersebut dalam keadaan sholat, maka kita lihat kalau tempat yang dia lakukan sholat itu adalah tempat yang biasanya tidak ada air, maka tayamumnya tidak batal. Kalau tempat yang dia tempati untuk sholat itu adalah tempat yang memang kebiasaannya ada air, maka batallah sholatnya dan tayamumnya. Terus perkara yang ketiga yang membatalkan tayamum adalah ar keluar dari Islam. Kalau ada orang yang melakukan tayamum terus dia e, murtad, maka batalah tayamumnya, batalah tayamumnya. Baik murtad itu keluar dengan keluar dari agama Islam baik secara ucapan misalnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala maka keluarlah dia dari Islam dan batalah tayamumnya atau dengan cara perbuatan misalnya dengan sujud sujud kepada berhala misalnya, maka dengan sujud dengan ke berhala tersebut berarti dia telah keluar dari Islam. Kalau dia keluar dari Islam maka batallah tayamumnya. Batallah tayamumnya. Kemudian setelah ini setelah menerangkan hal-hal yang membatalkan tayamum, Imam Abi Suja menerangkan cara wudhu bagi orang yang tangannya terluka atau tangannya yang ada perbannya. Yang insya Allah masalah ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Sebelum kita tutup kajian kita, di sini ada sebuah pertanyaan dari pendengar setia kita yaitu Bapak Mardi yang mengatakan ada hadis yang menyebutkan tayamum sebagai pengganti mandi wajib atau janabat. Ketika melihat air setelah tayamum tidak mengulanginya juga boleh. Kalau mengulangi pahalanya dua kali. Di sini apa bisa dipahami kalau sudah tayamum boleh tidak mengulangi walau ada air setelah sholat. Jadi kalau orang tersebut dari tayamum ini adalah sebagai ganti daripada wudhu juga sebagai ganti daripada mandi. Meskipun tayamum ini adalah sebagai ganti daripada mandi, maka tetap yang diusap adalah wajah dan kedua tangan. Nah, kalau orang tersebut telah melakukan tayamum, terus melihat air sebelum dia sholat, maka secara otomatis tayamumnya batal dan wajib untuk mandi dengan air. Jadi tidak ada yang namanya, ada hadis yang menyebutkan tayamum sebagai pengganti mandi wajib ketika melihat air setelah tayamum tidak mengulanginya lagi. Tidak. Kalau dalam adab syafi'i, dan untuk hadis yang disebutkan oleh Pak Mardi ini saya juga belum tahu hadis yang mana karena e, setahu saya hadis ini tidak ada hadis seperti ini. Jadi yang ada adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah saya sebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang punya faida wajadal ma'afal Yumisa basyaratahu. Kalau dia melihat air dan menemukan air maka hendaknya hendaklah dia memakai air tersebut untuk mandi atau wudhu. Ini adalah hadis Tirmidzi yang ada. Jadi kalau orang tersebut melakukan tayamum karena dia janabat dan tidak menemukan air, setelah dia tayamum terus dia mendapatkan air, maka tayamum yang telah dia lakukan batal dan wajib dia untuk mengulangi mandi janabat dengan memakai air. Tidak boleh dia sholat dengan memakai tayamum yang telah dia lakukan tadi. Terus apa bisa dipahami kalau sudah tayamum boleh tidak mengulangi? Nah, ini masalah mengulangi sholat. Masalah mengulangi sholat ini kita lihat. Kalau dia tayamum karena tidak ada air. Tayamum karena tidak ada air. Seandainya tempat yang dia buat sholat itu, tempat dia berada, itu adalah tempat yang memang kebiasaannya tidak ada air. Maka Orang tersebut tidak wajib untuk mengkodok sholat yang telah ia lakukan dengan tayamum tadi. Tapi kalau tempat dia berada, tempat dia sholat, itu adalah tempat yang kebiasaannya ada air. Terus suatu ketika musim kemarau tidak ada air. Terus dia melakukan sholat dengan tayamum, maka sholat tersebut wajib untuk dikodok. Sholat tersebut wajib untuk dikodok. Adapun orang yang tayamum karena sebabnya adalah sakit. Berdasarkan e, imbauan dokter, dokter bahwasanya kalau kamu pakai air nanti sakit kamu akan bertambah, jangan sampai pakai air. Mau sholat pakai tayamum saja. Kalau memang tayamum yang dia lakukan sebabnya adalah karena sakit, maka kalau dia sembuh tidak wajib untuk mengulangi sholat yang telah dia lakukan dengan tayamum tadi. E, yang kedua, hadis yang mutafak alehi, cara tayamumnya cuma satu kali tepuk. Apa boleh hanya satu kali tepuk saja. Untuk madhab syafi'i, tayamum harus pakai dua kali tepukan, Harus memakai dua kali pukulan. Pukulan yang pertama untuk membasuh dua wajah. Eh, untuk membaca wajah. Pukulan yang kedua untuk membasuh kedua, eh, kedua tangan. Jadi mu dorbatani, dharbatun lil wajhi wa dharbatun lil yadaini ilal mirfaqaini dan ini adalah uh, uh, yang yang ada dalam madzhab Syafi'i. Tapi Imam An-Nawawi dalam kitabnya uh, di kitabnya Aslu Raudhah beliau mengatakan yang wajib adalah meratakan wajah dengan debu, juga meratakan dua tangan dengan debu saja. Baik itu pakai satu kali tepuan atau dua kali tepuan atau tiga kali tepuan tidak ada masalah. Cuma untuk mu'zamul ashab, kebanyakan ashab syafi'i mengatakan harus pakai dua kali pukulan. Satu kali tepukan tidak sah. Ini adalah jawaban saya untuk Bapak Mardi, pendengar setia kita. Mudah-mudahan apa yang telah saya jawab bisa difahami. Dan saya maaf atas segala kekurangan, kalau ada kekurangan, uh, kiranya cukup sekian kajian kita yang bisa kita ambil, yang bisa kita kaji dalam malam pada malam hari ini. insyaallah untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan menerangkan cara toharoh, cara tayamum, dan cara wudhu bagi orang yang mempunyai perban atau bagi orang yang E, tidak bisa memakai air. Insya Allah akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan hidayahnya. Dan saya anjurkan pada untuk diri saya sendiri dan para pendengar setia. Hari ini adalah hari bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang adalah uh, bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya junjungan kita dan panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka e, sesuai dengan e, kita dalam kita di Indonesia kita sering mengadakan maulid untuk membaca solawat maka jangan sampai kita kok eh, malas-malas untuk membaca solawat pada bulan yang penuh berkah ini hendaknya kita memperbanyak bacaan solawat mudah-mudahan kita nantinya pada hari kiamat mendapat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa taala ayarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amal bihi. وجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته